بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وختم الانبياء وعلى اله واصحابه wa man tabi bisani ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah wa barakallahu fikum pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini kembali kita dipertemukan melalui saluran penelponan kemudian disiarkan melalui radio online ini semua semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang sepatutnya bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di saat-saat seperti ini yang kita sedang diuji dan dicoba dengan berbagai ujian dengan adanya pandemik COVID-19 atau dikenal dengan virus corona yang kita tidak mengenal virus tersebut dan tidak mengetahui di mana keberadaannya sehingga mengkhawatirkan bagi kita mengkhawatirkan jiwa kita karena karena corona tersebut sangat membahayakan jiwa dan nyawa, nyawa manusia bagi mereka yang terpapar virus tersebut. Sehingga barakallahu fikum. Sebagai alusunna wal jamaah, seorang muslim, mereka tidak akan lupa dengan kewajibannya. Setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban lima, ya kewajiban-kewajiban dari rukun Islam, dia senantiasa mengikuti yang kewajiban yang lainnya, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, kalamullah, ya, dan memahaminya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan kita sudah memasuki adat yang kedelapan yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk beradab dengannya. Kata beliau, Allah Ta'ala, Syekh Abdul Aziz, Allo Syekh, dalam risalah beliau Kitabullah, wa makanatul adimah, Kitab Allah, dan kedudukannya yang sangat agung, Beliau menyebutkan dalam adat yang kedelapan as-saminu. Yang bagi ilmu muslimah oleh muslimi. Yang bagi ilmu muslimi ayat ahada ifdahu fa in nasiya syai'an minhu fala yaqul inni nasitu walakin liyaqula inni usaitu au nusitu Adab yang kedelapan. Seharusnya atau semestinya bagi seorang muslim untuk menjaga hafalannya. Maka jika dia telah lupa sesuatu dari Al-Quran, maka janganlah dia mengatakan sesungguhnya saya telah lupa. Ya, ini nasihat itu. Dan dia mengatakan dengan fiil madi. Ya, tapi katakanlah dengan ya fi'il madi majhul. Walakin kenapa dia mengatakan ini ya unis tuh Sesungguhnya saya telah dilupakan. Ya. Artinya Al-Qur'an ini meninggalkan saya. Ya. Dia lepas dariku. Ini maksudnya. Au itu Atau dilupa. Ya, aku meluk, eh, dilupakan. Ya, aku dilupakan. Ya, ini Al-Quran melupakan dia. Meninggalkan dia. Ya, oleh karena itu hendaklah dia menjaganya, menjaga hafalannya agar Al-Qur'an itu tidak lepas darinya. Artinya tidak pergi darinya. Ini yang dimaksudkan di sini. Ya. Jangan dia mengatakan saya lupa. Ya, kalau dia mengatakan saya lupa, ini menunjukkan bahwasanya orang ini lalai. Ya. Dan dia tidak dia bermudah-mudahan dan tidak memperhatikan dari mengapali Nampak. Ya. Sehingga di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan lafaz dilupakan saya dilupakan. Ya, artinya Al-Quran melupakan dia, meninggalkan dia. Disebabkan dia tidak menjaganya. Agar tidak nampak darinya ada kelalaian. Ya kulu Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Bisa, ma li ahadikum nasi itu, Ya, oh, itu, Ya, itu ayatan kaita wa kaita bal nusiya akrajau al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, bisa. Ya. Celaka, merugi. Celaka atau merugi. Salah seorang di antara mereka, ketika dia mengatakan, saya telah lupa ayat ini dan itu. Saya melupakan Al-Quran. Ya. Bal, bahkan Nabi SAW mengatakan, bal manusia. Bahkan dia dilupakan. Ini yang dia ya katakan. Ya, kalau dia mengatakan saya lupa, ini tercela. Ya, tapi kalau dia mengatakan nusia atau nusi itu. Saya dilupakan. Siapa yang melupakan di Al-Quran? Kalau dia mengatakan nasa itu, saya telah lupa, berarti dia telah melupakan Al-Quran. Yaitu tidak membacanya, tidak merojanya, tidak. Lalai dia. Bermudah-mudahan dalam perkara ini. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Akrajau Al-Bukhari. Wa innama nahyu an qawli. Dan sesungguhnya Nuhiyat dia dilarang qawli dari ucapannya. Nasa itu. Saya telah lupa. Liannau Masharoh Ya masy'aru bitasaili. Wa ta'awini fi amril Quran. Karena sesungguhnya dia ya itu terasa atau nampak padanya bermudah-mudahan dan melalaikan pada perkara Al-Quran. Wal aslu dan asalnya seorang muslim anna muslima arisun ya arisun kullil irsin atau kullu irsin ala kitabillah Bahwasanya seorang muslim itu semangat. Setiap waktu dia bersemangat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini asalnya seorang muslim. Sehingga tidak boleh dia menampakkan kalau dia ya, lalai bermudah-mudahan meninggalkan Al-Qur'an sehingga dia melupakan apa yang dia pernah hafal. Ya barakallahu fikum. Ini adab yang kedelapan yang hendak kita perhatikan. Ya, karena setelah kita menghafalnya, banyak kita melupakan. Ya. Bukan lagi uh, apa namanya kalau diulangi masih diingat ini lupa sangat sekali ini menunjukkan kelalaian ya bermudah-mudahan dari meninggalkan Al-Quran dan dulu kita pernah apa mungkin ya juz 30 tapi tiba-tiba lupa ya tidak pernah di diulangi dan tidak pernah dijaga hafalan tersebut. Ya, maka ini tidak sepantasnya bagi seorang muslim seperti ini. Dan yang ke sembilan, atas labas bikiraatil Quran fi a'walil insan masian rakiban atau muktajian. Adab yang kesembilan, ya tidak apa-apa membaca Al-Quran dalam keadaan manusia itu berjalan atau dia berkendaraan atau dia dalam keadaan tidur. Ya, ini semua tidak apa-apa. Ya, tidak mengurangi adab dan dia tidak berdosa. Wan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala dari sahabat bin Abdullah al Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "Raitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa ala naqatihim aw jamalin wa yataysiri bihi wa yaqra'u suratan al-fat aw min surati al-fat qara'an layyinan yaqra'u wa iraji'i." Akhrajahu al-Bukhari. Kata beliau radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW membaca dalam keadaan beliau di atas ontanya. Ya, dalam keadaan unta tersebut berjalan. Dalam keadaan Nabi SAW membaca surat Al-Fat. Atau awal dari surat Al-Fat. Ya, membaca dengan bacaan yang merdu. Bacaan yang bagus. Ya. Beliau membaca dalam keadaan merojah. Menjaga apalanya, subhanallah. Ya. Sehingga jangan malu ketika kita berkendaraan, ya, lagi safar, ya, kita membaca Al-Quran, merojah kembali. Ini Amalan Nabi SAW. Ya. Senantiasa Nabi SAW menjaga Al-Quran. Apakah dia dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan safar? Ya. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Wafi fi ini dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah terhadap anha kala. dari istri Nabi SAW, Aisyah terhadap anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu يبتكئ في الإجر وأنا وأنا حاحل فيقرأ القرآن dahulu Rasulullah SAW beliau bersandar di ya uh, bersandar kepadaku ya apakah di di pundaknya atau di dadanya ya. ala kuliah Nabi SAW bersandar kepada Aisyah radhiallahu anha jangan kadang Aisyah haid waktu itu ya maka Nabi SAW baca Al-Quran. Ya, ini keadaan. Menunjukkan boleh. Apakah bersandar. Ya. Karena sebagian orang merasa, eh tidak beradab itu. Kenapa engkau ya, sandar? Ya, kenapa engkau eh, begini posisimu? Dalam keadaan Nabi SAW ya, melakukan perkara itu. Wajah an Aisyah radhiyallahu anha anna takrau ya isban isbaha wa ya muttajian ala sarir telah datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau membaca ya izib Al-Qur'an ya bagian dari Al-Qur'an dalam keadaan beliau radhiyallahu anha dia ya baring di atas tempat tidurnya. Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, "Inni aqra Qur'an fi salati wa aqra ala firasi. Dan dari sahabat Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan sesungguhnya saya membaca Al-Qur'an di dalam salatku dan saya membaca Al-Qur'an di atas tempat tidurku. Ya. Jadi ini perkara yang dibolehkan. Apakah kita bersandar dengan tangan? Ya, kadang kita bersandar dengan tangan kanan, kita boleh dengan tangan kiri. Ya, kadang kita bersandar kepada tiang atau Eh, seseorang ya kadang kita baring kadang tidur kadang di atas kendaraan ini semua boleh ya karena sebagian orang mengingkari eh, itu tidak beradab kadang-kadang itu bukan perkara mungkar ya dan itu boleh karena dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya kemudian yang ke sepuluh al-asir al-wajibu al-muslimin iktilafu ya alal al halal kiraati wal hadar min munaza'ati wal tiraki wajib atas seorang muslim atas wajib atas kaum muslimin untuk mereka bersatu ya di atas membaca di atas Al-Qur'an keadaan dia membacanya ya artinya ketika dia membaca Al-Qur'an itu satu satu bahasa Ya, satu bacaan. Wal hadar min muna'zati baiktiraki. Dan dia mewaspadai dan berhati-hati dari berselisih. Ya. Dan berbeda pendapat, dan berbeda bacaan. Ya, karena kiroah Al-Quran itu yang disepakati ada tujuh. Ya, bacaan Al-Quran. Dan ini salah satu ya yang wajib atau yang pantas kita syukuri ijtihadnya Utsman bin Affan. Dia menyatukan kita dalam satu mushaf Al-Qur'an ya yang dikenal dengan mushaf Utsman bin Affan atau Utsman Utsmaniyah. Ya. Ini beliau menyatukan sahabat dan kaum muslimin ditamanya dalam satu bahasa, dalam satu mushaf yang dibaca sampai sekarang akhirnya manusia bersatu di atasnya ya bersatu di atas bacaan tersebut dan mereka tidak berselisih. Mati Sohihin Al Bukhari dan di dalam Sohi Al Bukhari, anak Nabi SAW kala bacaannya Nabi SAW bersabda, "Ikra Quran, ya manit talafat alaihi kulubukum." Hendaklah kalian membaca Al-Quran. Apa yang menyatukan hati-hati kalian? Faidat tu, pakumu anhu. Maka jika kalian berselisih, maka kalian berdiri darinya. Yaitu kalian tinggalkan perselisihan tersebut dan kalian menuju kepada persatuan tersebut. Ya. Wa hadza lahalla yaqa' an-niza' wal kilab wa min summa iktila' ya iktiraq. Dan ini jika terjadi ini maka akan terjadi perselisihan, perpecahan. Dan kemudian itu akan terjadilah ya ketika terjadi perdebatan perselisihan maka terjadilah perpecahan ya maka yang wajib bagi kita adalah bersatu. Ini juga bisa kita ambil bahwasanya wajibnya kita bersatu atau yang menyatukan kita adalah Al-Quran. Ya, tidak boleh kita berselisih dalam suatu perkara dalam keadaan Al-Quran ada di antara kita. Ya, masing-masing kita pertahankan. Kata ustaz saya, kata saya saya. Ya, dalam keadaan Al-Quran berada di sisi kita, berada di sekitar kita. Maka kita tidak boleh berselisih dalam satu perkara. Ya, apalagi dalam perkara prinsip, perkara akidah. Ya. Hendaklah kita kembalikan kepada dalil. Jika terjadi perselisihan dalam permasalahan fikih misalnya atau perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan sikap, ya, maka yang wajib bagi kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Demikian juga ketika membaca Al-Qur'an, ya, kita satu dalam membacanya, dan jangan kita berselisih. Ini perkara yang ke-10. Al-Hadi Asyara. Ya. Adab yang ke-11. Dan ini yang terakhir. Ya. Mimma yata'akadu. Ya. Al-inayata. Bihi sujudu tilawah. Dari apa-apa yang ditekankan. Dan diperhatikan dengannya. Ya. Adalah sujud tilawah. Ya, ini perkara yang ditekankan untuk kita melakukannya. Ya, ketika membaca Al-Quran, kita mendapatkan ayat-ayat di situ yang dianjurkan kita sujud tilawah, maka kita sujud. Ya, hendaklah kita sujud. Dan ini ditekankan. Wajumur ala istibdabi dan jumur ulama dia mengatakan berpendapat bahwasanya ini istib, apa perkara mustahab ya sunnah liwurudihi amrihi disebabkan karena riwayat yang datang perintah dengannya. Ada perintah. Ya. Sehingga uh, ketika ada perintah tapi eh, di sana ada dalil lain yang tidak melakukannya menunjukkan bahwasanya ini hukumnya mustahab. Wa qalu mustahabun. Dan mereka mengatakan ini hukumnya mustahab. Sunnah. Lianna Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qara'a yaumul jum'ah ala minbari surat an-nahl hatta idza jaha sajada nazala ada wa dan nas. Bahwasanya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu membaca pada hari Jumat di atas mimbar surat An-Nahl. Ya. Sampai ketiga apa uh, sampai kepada bacaan surat saja sajadah maka dia turun ya maka dia sujud maka manusia sujud manusia juga ikut sujud hatta idza kana jum'ah qabilah Ya. Sampai Jumat berikutnya. qara abiha Beliau membaca surat An-Nahl. Ya. Hatta idza ja'a sajada Maka ketiga sampai pada surat sajadah. Qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna namurruhu bisujud. Sesungguhnya kami melewati ayat sujud. Ya. Faman sajadah faqad asaba. Wa man lam yasjud fala isma'ani Maka siapa yang sujud maka sungguh dia telah mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak sujud, maka dia tidak berdosa. Ya. Para sahabat sujud, walam yasjud Umar. Dan sahabat Umar ibnu Khattab yang membacanya tidak sujud. Ya. Ini menunjukkan ustahab. akhraj al-Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa yasra'u ada. al sujud qari wal mustami'i. Dan disyaratkan ya, sujud bagi orang yang membaca dan mendengarkan ini. Barakallahu fikum. Walaupun dia mendengar di atas mimbar. Ya. Ah, imam membaca ayat. Ya, kemudian ayat itu terkait uh, apa? Ayat sujud yang disarikan kita sujud tilawah, maka hendaklah dia sujud. Ya, atau imam yang khotib dia turun sujud sebagaimana Umar Ibnu Khattab. Yang mendengarkan di bawah dia juga ikut sujud. Jika ingin mendapatkan pahala. Jika tidak, ya tidak apa-apa dia meninggalkannya. Allah alam bisawab selesai dari adab. Ya. Kemudian beliau melanjutkan. Ini sebelas adab yang beliau sebutkan. Kemudian beliau uh, melanjutkan ucapannya. Inna summa inna masru'a ayakuna amil Quran ala akmalil ahwal ya wa akramil sama'il. Sesungguhnya ya Kemudian sesungguhnya disyariatkan bagi orang-orang yang pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, agar keadaan mereka itu paling sempurna. Ya. Dan paling sempurna akhlaknya, ya, sifatnya. Naklah dia, demikian keadaannya. Ya. Penghafal Al-Quran, seperti itu akhlaknya. Ya. Naklah dia orang yang paling sempurna keadaannya. Berusaha untuk sempurna keadaannya, paling baik akhlaknya wa yarfa'a nafsuhu ya au ayya wa ayarfa'a nafsuhu maka hendaklah dia ya mengangkat dirinya ani kulli ma ya naha Alquran anhu dari setiap apa yang dilarang Al-Qur'an darinya ya anak dia mengangkat dirinya itu menjaga dirinya dari setiap apa yang dilarang oleh Al-Qur'an darinya dia jaga dirinya ya ketika dia menghafal Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, ketika pada dirinya Al-Quran. Ya, maka hendaklah dia di sini menjaga dirinya dari perkara-perkara haram yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya. Ijlala li kitabillah. Dalam rangka menghormati dan memuliakan Al-Quran. Kalamullah. Wa ayyakuna mangsunan an dinihi. Ya. Ya. Maka dan hendaklah dia menjaga dirinya dari perkara yang rendah. Dari uh, penghasilan yang haram. Ya, mutarafian. Anis safasifi, ya, safasifi umur. Dan dia mengangkat, dalam keadaan dia mengangkat dari uh, uh, yang perkara-perkara yang dungu, yang jelek. Ya, jangan dia melakukan ke konyol-konyolan, kejelekan-kejelekan, pada perkara yang jelek. Jangan dia tampakkan seperti itu. Ya. Mutawadian. Dalam keadaan dia mutawadian li ibadillah. Dia tawadu kepada amba-amba Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlati ya secara jumlah ya atau secara umum ya kunu, kuluku Al-Qur'an. Maka hendaklah akhlaknya itu akhlaknya Al-Qur'an. Ya. كما كان هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أكبر عنه ya akbar anhu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Sebagaimana yang dikabarkan darinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa min kalamil jami alladhi yanbaghi ayatamassalah. Ya ayatamassalahu. Amilul kitabillah maqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari ucapan yang sempurna, ya, yang menyeluruh, yang sepantasnya untuk ya untuk mencontoh atau mengikuti pembaca Al-Quran apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bagi li'amil Quran maka sepantasnya bagi pembaca Al-Quran penghafal Al-Quran ayat arifah bilaili ida na imun maka hendaklah dia ya bilai mengetahui dengan malamnya yaitu dia membacanya di malam hari dengan sholat malam ya dengan sholat malam dia membaca Al-Quran ketika manusia dalam keadaan tidur ya wa bin nahari idan nasu muftirun dan di siang hari ya di siang hari dia berpuasa ketika manusia sedang berbuka tidak berpuasa ya Wabi usnihin idan nasu yafrahun. Dan dia sedih ketika manusia dalam keadaan gembira. Ya. Wabi biqai idan nasu yathakun. Dan dia menangis ketika manusia sedang ketawa. Ya. Wabi somati idan nasu yakudu. Dan dia diam ya ketika manusia dalam keadaan berbicara. Ya. Wabi kusui idan nasu yaktalun. Dan dia kusuk ketika manusia dalam keadaan sombong atau angkuh. Ya. Mereka sombong. Dan angkuh dia kusuk di dalamnya. Ini yang sepantasnya bagi pembaca Al-Quran untuk memperhatikannya. Yang bagi li'amil Quran, maka sepantasnya bagi pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Ayat ta'ahada. Ya. Kalbuhu walisanuhu wajawarihu hendaklah dia menjaga ya ayataha hendaklah uh, kalbahu ya ayata'ahada kalbahu wa lisanahu wa jawarahu ya wal maka hendaklah dia menjaga lisannya menjaga hatinya dan menjaga lisannya dan menjaga anggota badannya ya Bala ya Bala ya sakida oh bala ya sakit. illa al-haq fi dalil maka tidaklah dia meyakini ya ini perlu diperhatikan ya tidaklah dia meyakini kecuali kebenaran di dalil dengan dalilnya perhatikan ini barakallahu fikum ini perkara akidah ya ya maka tidaklah dia meyakini sesuatu kecuali kebenaran dengan dalilnya ya wala yantik wala yantiku illa bisidiki wal khair dan tidaklah dia berucap kecuali yang kebenaran dan kebaikan wala ya'malu illa khairat dan tidak ada dia beramal kecuali dengan kebaikan. Ya. Wala yahrisa ya kullal irs ala difa'il batil an-nafsi min i'tiqadi aw qali aw amali wa an yakhfa ya syarra'u wa ada'u anin nas. Dan hendaklah dia bersemangat ya setiap semangat untuk membela ya atau menolak kebatilan dari dirinya. Dia bersemangat menolak kebatilan. Ya. Menjauhi kebatilan dari dirinya berupa keyakinan, ucapan, amalan dan mencukupkan ya, mencegah kejelekan dan gangguan manusia, gangguan gangguannya ya dari manusia. Artinya dia mencegah untuk berbuat jelek dan mengganggu manusia. Ya, barakallahu fikum. Ini yang sepantasnya. Ya, kita perhatikan. Suma liya'lam. Ya. Kullu muslim, maka hendaklah setiap muslim mengetahui anna qiraat al-Quran ya saratan takunu wajiban. Maka hendaklah seorang muslim dia mengetahui bahwasanya membaca Al-Qur'an itu kadang-kadang hukumnya wajib. Ya, kakiro aktivis seperti dia membaca dalam solat. Ini hukumnya wajib. Fa inna wajibatun bil ijma. Maka sesungguhnya membaca Al-Qur'an di dalam eh, solat ini hukumnya wajib dengan kesepakatan ulama. Wa inna ma'iktilafat ulama, maka sesungguhnya ulama mereka berselisih ya fi al wajibul fatiha bi ainiha aw yakfi ghairiha Minal Quran yujisi ya UGC UGC apakah wajib membaca Al-Quran ini pada individu orang ya makmum atau cukup dengan selain selainnya dari Al-Quran dan mencukupkannya. Ya, artinya apa? Ya, Al-Quran ini ketika orang membaca, imam membaca, apakah cukup kita mendengarkan saja? ah Ini yang dimaksudkan. Wasahi yang benar, aula, ya, yang pertama, wataratan takunu mustahabban. Dan taratan dia menjadi mustahab. Waya ya mazada ala qadri wajib. Ya. Apa yang menambah atas uh, apa kedudukan yang wajib di sholat, di dalam sholat. Wa kadzalika tilawat Al-Qur'an di syair awqat. Demikian juga membaca Al-Qur'an di dalam sebagian waktu wataratun atau wataratan takunu makruh dan kadang dia menjadi makruh ketika membacanya. Fa in kana jahriyan ya taswisu ala salih atau musallihin atau tasah atau tasaju naimin. Dan dia tarat menjadi makruh ketika dia membaca suara yang besar ya. Suara yang besar dia mengganggu orang yang membaca ya atau orang yang sholat atau orang yang sedang tidur. Maka ini tidak boleh. Ya, seperti yang baru kita dengar ini di masjid. Ini mengganggu orang. Ya, mengganggu orang yang sedang membaca, sedang taklim. Kemudian dia putar-putar merokok di masjid. Ya, ini mengganggu. Ya, tidak ada yang diputar di masjid itu kecuali yang boleh satu saja, yaitu azan yang boleh dikeraskan. Ya, tidak boleh kita mengeraskan. Ini faedah dari Syekh al bosan Tambi bagi ikhwan barakallahu fikum, terutama pengurus masjid. Ya, jangan keluarkan suara kajian kita walaupun tujuannya baik. Ya, walaupun tujuannya baik tapi mengganggu mereka di luar ya taklim kita, pengajian kita uh, kecuali ada pengumuman yang itu harus didengarkan oleh manusia, ya maka ini boleh. Ya. Tapi selain ini, selain adan, ya adan, ya adan itu yang disyaratkan. Selain adan tidak boleh, komat tidak boleh. Ya. Komat tidak boleh mengeratkan bacaan Al-Quran sampai keluar ini juga tidak boleh. Ketika kita jadi imam, ya barakallahu fikum ini diperhatikan. Ya. Ini hukumnya makruh, tidak boleh sampai seperti itu mengganggu orang. Watara tantakunu muharraman dan kadang-kadang dia ketika membaca Al-Quran hukumnya haram. Kama yaksud biya riya usum'a al yaf'alu fi muwatinin bid'ah. Kadang-kadang dia menjadi haram ketika maksudnya dia membaca Al-Quran itu riya. Iya, atau ingin didengar atau dia melakukannya di tempat-tempat bid'ah. Ini barakallahu fikum perlu diperhatikan. Lianna fidalika ya iyanatan alal batikan semuanya sesungguhnya ini membantu kebatilan. Wa minal ulama man arama sam samtitul qiraata bi aisu yukallalu bil Dan di antara ulama ada yang mengharamkan tamtid qiraah. Ya. Ketika kosong dengan lafaz. Eh, itu berlebihan ketika membacanya ya ketika dia membaca berlebihan melakukannya melantungkannya ya ini bisa sampai haram hukumnya wa kadzalika alhan muk ya mutriba ya demikian juga lahan mutriba ya yaitu kalahanil gina seperti dia lahan dalam gina seperti uh, lahannya al gina ya dia baca seperti membaca eh, seperti dia melakukannya ya sinatu li kitabillah wa tanziha lahu. Ini semua tujuannya untuk menjaga Al-Qur'an dan mensucikannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, hada wa in bid'ah ma yaksulu fil mahatimi allati yaqra fi al-Qur'an indal azai wal istima'in nas. Dan ini ini ya dan sesungguhnya dari bid'ah apa yang terjadi pada perkumpulan orang-orang yang sedih, ya, yang membaca Al-Quran ketika mereka uh, eh, belasungkawa, ada orang meninggal, baru diapa atau berkumpul manusia, baru mereka membacanya, ya. Ini semua perkara bid'ah. ada استحجار wa idai القرآن amwat. Jadi kan juga menyewa orang untuk datang dia baca Al-Quran. Ya, tiap orang eh, uh, 30 eh, tiap orang dia undang berapa? 30. 30 anak ya, anak santri. Maka satu santri baca satu juz. Ya. Dia dia dia sewa ini, dia bayar. Dan memberikan hadiah kepada orang yang meninggal. Dia bacakan Al-Quran. Ini Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Ini kenapa bukan surat ya surat Al-Baqarah sekalian? Ya, surat Al-Baqarah. Ya. Ini semua bid'ah wanahwi nahwi dalika mimma fasadin dan yang semisalnya dari apa yang tersebar di antara manusia. lati ilmi walau petijak disebabkan berkurangnya atau sedikitnya ilmu dan tersebarnya ke kejahilan. Wakillati ma mayung kira mayung kirahu wajubayina linasi tinahu. Dan sedikitnya orang yang mengingkari dan sedikitnya orang yang menjelaskan kepada manusia agama agama mereka. Wa inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ya maka kitab ini sudah mau selesai ya atau kita selesaikan. Ya, wa mimma yajibu tambih ala ayalaman jami'al muslimin afradan wa ukaman anna kitabullah innama anzala liya'lama bihi wa yu'aq wa yuakimu wa yata'akamu ilaih. Dan dari apa-apa yang wajib diberi peringatan kepadanya bahwasanya hendaklah seluruh manusia mengetahui apakah penduduk masyarakat ataukah pemerintah bahwasanya kita pula ini sesungguhnya diturunkan untuk beramal dengannya dan berhukum dengannya dan kita ya dijadikan hukum dan kita saling menghukumi kepadanya ya mengembalikan perkara kita kepadanya bahwa masdaruna fi tasri'i wa ilahi ya marji'ina maka sesungguhnya Al-Qur'an ini pastor kami sumber kami syariat kami dan rujukan kami di hukmi wa amal di dalam hukum dan amalan barakallahu fikum ini yang perlu kita perhatikan ya ada ma yassarallahu rakamahu dan ini apa yang di Allah mudahkan ya di dalam menjelaskannya ya wa ma wa ma hadhi illa kalimatu yasira dan ya apa ini dan tidaklah ini kecuali ini kalimat yang ringan saja yang sedikit wa illal haqq Wa illa fal haqqu kitabullah azim. Kecuali kebenaran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Wa qadrahu ajalu min ay tu'ita fihi kalimat. Dan kedudukannya ya karena dari apa yang meliputi dengannya kalimat-kalimat. Au di akau ibarat atau menunaikan haknya secara ibarat ya perumpamaan wa inna mayatambiyat أراد أردتم biha nafsuli wal ikhwani al muslimin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, sesungguhnya penjelasan ini, ibarat ini adalah peringatan-peringatan. Ya, yang saya menginginkan dengannya manfaat bagiku dan seluruh kaum muslimin lainnya. Apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini, dia menginginkan ya berikan manfaat kepada kita semua, pada dirinya dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, ya semua kita bisa mengilmui dan mengamalkan apa yang telah beliau sebutkan wa asal wa as'alullah aliyul qadir bi mana'i wa karami dan saya meminta kepada Allah yang maha tinggi yang maha ya maha, maha kuasa dengan kenikmatannya dan kemuliaannya ya ayyafqahna fi dinihi untuk memberikan pemahaman kepada kami memberikan pemahaman kepada kami di dalam agamanya ya wa ayya wa alimana ta'wil dan mengajarkan kepada kami ta'wil ya wa ayyajal wa ayyajal al-qur'ana adid rabbiyal qulubana dan kami meminta kepada Allah untuk menjadikan Al-Qur'an yang sangat agung ini ya rabbiyal qulubana ya tertanam di dalam dada kami ya wa nuru sudurina dan cahaya di dada-dada kami wa ja'ala umumina wa gumunina dan menghilangkan kesedihan dan kesusahan tidak tidak pada diri kami Allahumma ya Zakarna minhu manusina. Ya Allah, ingatkanlah kami dari apa yang kami lupakan. Dari Al-Quran. Ya, wa'allimna minhu majahalna, Dan ajarkanlah kepada kami dari Al-Quran apa yang kami tidak ketahui. Ya, warasakana tilawatahu anahul lain wa tarafan nahar ala wajhi alladhi yardika anna. Dan resikalah kepada kami membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Ya, di atas sisi yang benar yang engkau ridhoi darinya. Yang engkau ridhoi eh, ya, dari kami. Allah majahalna mimma amala bimukkamihi. Ya Allah, jadikanlah kami dari dari orang-orang yang mengamalkan ya terhadap hukumnya, terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Wa amana bi Musa mutasabihi dan jagalah kami dari perkara-perkara yang mutasabiah. Ya, Allah majahal hujatan lana la alaina. Ya Allah jadikanlah bagi kami ujah ya ujah ya bagi kami dan bukan ujah kepada kami ya Allah sa'idan lana wa daliluna wa sa'ikuna ila jannatina jannatina ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai saksi bagi kami dan sebagai dalil kami dan sebagai jalan kami kepada surga ya surga yang begitu nikmat jannatul na'im ya Allah fa'lana fi darajat ya Allah angkatlah derajat kami eh, dengan Al-Quran ini. Wa atam An-Nabi kotaya wa sayahat. Dan apusulah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan kejelekan kami. Wa safa'u Fina ya Rabbal alimah. Dan jadikan Al-Quran ini pemberi syafaat kepada kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'at ala darbi ila yawmiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah kita membaca kitab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.